Alhamdulillah pada sore hari ini hari Jumat hari yang ke-8 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei tahun 2020. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Dan kita masih melanjutkan penjelasan bab yang ke-16 yang menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kesabaran. Berkata al-Allamah الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب yang masyhur dengan sebutan Ibn Qayyim al jawziyah rahmatullahi taala alaihi kata beliau wa fi sahih Muslim an Ummi Salamah qalat dan disebutkan dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf khairan minha. Illa akhlafa Allah lahu khairan minha. Rasulullah sallallahu bersabda, Tidaklah seorang muslim yang tertimpa satu musibah lalu kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ya Allah Berikanlah pahala untukku dalam musibah yang menimpaku dan gantilah untukku yang lebih baik dari musibah itu. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat ini kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam melainkan Allah jalla wa ala menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang telah menimpanya. Maka ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang mengalami musibah dan yang zahir dari keumuman lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan keumuman musibah baik yang berkaitan dengan kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan harta dan yang semisalnya. Maka dianjurkan berdoa dengan doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Wa khluf li khairan minha. Ya Allah berilah pahala untukku dalam musibah yang menimpaku dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika Abu Salamah meninggal suami beliau pada saat beliau masih berada di Mekkah sebelum berhijrah sebelum meninggalnya Abu Salamah maka di saat Abu Salamah meninggal maka Ummu Salamah mengatakan, Ayul muslimina khairun min Abi Salamah?" Siapa lagi muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terbaik dan keluarga atau rumah tangga yang pertama kali berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ummu Salamah kehilangan Abu Salamah, maka beliau pun memikirkan siapa yang lebih baik. Dia telah berdoa, gantikanlah aku yang lebih baik darinya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Allah Jalla wa'ala menggantikan untuknya yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu untuk melamar Ummu Salamah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ummu Salamah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah mengatakan inna li bintan wa ana ghayur. Aku ini memiliki anak putri. Arti yang harus dia rawat. Sementara aku ini seorang pencemburu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Amma ibnatuha fa'ad'u Allah ay anha." wa ad'u Allah ay bil ghairah Adapun putrinya yang senantiasa lengket bersama dengan ibunya, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kecukupan putrinya tersebut dari ibunya. Dan aku berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala Semoga Allah menghilangkan kecemburuan pada dirinya. Maka pada akhirnya Ummu Salamah pun menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bagian dari Ummul Mukminin yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia demikian pula di akhirat. Dalam riwayat Abu Dawud bahwa Ummu Salamah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz "Idza asabat ahadakum musibatun" Apabila salah seorang kalian tertimpa musibah Lalu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni biha wa abdilni khairan minha. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah. Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, di lah aku mengharapkan keridoanmu dengan musibah yang menimpaku. Fa'jurni biha. Maka berilah pahala untukku. Wa abdilni khairan minha. Dan gantilah untukku yang lebih baik. Dari apa yang telah menimpaku. Maka ketika Abu Salamah dalam keadaan sekarat. Abu Salamah sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Allahumma Allahumma akhlifni, Allahumma akhlifni fi ahli khairan minni." Ya Allah, berilah ganti untuk keluargaku yang lebih baik dariku. Jadi dalam riwayat ini ada tambahan bahwa di masa Abu Salamah dalam keadaan sekarat dia sempat berdoa dengan doa ini ya Allah gantikanlah untuk keluarga keluargaku yang lebih baik dariku maka ketika Abu Salamah wafat Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indaka inda indallahi ahtasibu musibati fa'jurni fiha dan seterusnya dan ternyata Allah Jalla wa ala menggantikan musibah yang menimpa Ummu Salamah dengan yang lebih baik yaitu menjadi pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fanzur 'aqibat as-sabr wal istirja' wa mutaba'ati ar-rasul war ridha 'anillah ila ma alat wa analat umm Salamah." نكاح أكرم الخلق على الله جل وعلا Maka perhatikanlah akibat dari kesabaran. Akibat dari mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akibat dari mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berakibat apa yang diraih oleh Ummu Salamah menikah dengan manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah hendaknya senantiasa kita mengingatnya dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala mengamalkan sunnah ini pada saat musibah menimpa seorang hamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma khlufni khairan minha atau Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha dengan adanya beberapa perbedaan lafaz dengan riwayat yang lain yang intinya bahwa seorang hamba memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar digantikan yang lebih baik dari apa yang telah menimpanya maka dalam zikir ini ketika tertimpa musibah mengandung tiga hal yang pertama mengucapkan istirja' Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa kita hanyalah milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali sabar, berserah diri kepada Allah Jalla wa ala Kemudian yang kedua kita memohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala agar diberi pahala ganjaran yang terbaik dari musibah yang menimpa. Kemudian yang ketiga memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar digantikan dengan yang lebih baik. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam jami'nya Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahumullah dalam musnadnya dan Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam "Idza mata waladul 'abdi قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila anak seorang hamba meninggal maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikatnya kalian mewafatkan kalian mengambil anak dari hambaku itu maka para malaikat pun menjawab iya lalu kemudian Allah azza wa jal kembali bertanya kepada mereka qabattum thamrata fuadihi kalian mengambil darinya apa yang menjadi buah hatinya maka para malaikat menjawab na'am iya Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui tentunya. Bertanyanya Allah bukan karena Allah Jalla wa ala jahil tentangnya. Maka Allah Jalla wa ala bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Ketika dipisahkan dari buah hatinya. Ketika anaknya meninggal. Maka para malaikat menjawab, Hamidaka wastarja' bahwa hambaku itu, bahwa hamba tersebut memuji engkau ya Allah. Dan dia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya, Ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi bangunkanlah untuk hambaku itu rumah di dalam surga dan berilah nama rumah itu dengan baitul hamdi rumah pujian hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga menjelaskan tentang hikmah di balik musibah yang menimpa seorang hamba ketika Allah Jalla wa'ala mengambil dari hamba tersebut sesuatu yang dicintainya anaknya buah hatinya lalu kemudian dia bersabar dia memuji Allah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka Allah Jalla wa'ala menjanjikan untuknya rumah di dalam al-jannah dan hadis ini menunjukkan bahwa apabila satu rumah tangga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalnya salah seorang anaknya yang dicintainya walaupun satu orang anaknya. Maka apabila hamba tersebut menyikapi musibah yang menimpanya tersebut dengan bersabar dan tetap memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka dia akan meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam al-jannah. Dan dia akan dikumpulkan kembali bersama dengan anaknya tersebut. Dan apabila sebuah keluarga mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka beriman dan beramal saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kembali mereka di dalam al-jannah kembali hidup bersama bersama dengan istrinya bersama dengan orang tuanya bersama dengan anak-anaknya namun di tempat yang jauh lebih nikmat yang jauh lebih bahagia dan lebih kekal di tempat yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah mereka rasakan di dunia. Maka bersabarlah wahai kaum muslimin. Bersabar di dalam mengarahkan keluarga. Membimbing mereka untuk senantiasa berjalan di atas hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dari usaha dan kesabaran mereka ketika di dunia akan berakhir dengan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan tinggal bersama dengan keluarga di dunia, hidup bersama dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, penuh kebahagiaan. Perasaan sedih yang mendalam ketika kita berpisah dari mereka. Itu dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan akhirat? Allah Jalla wa'ala menyatukan kembali keluarga-keluarga yang mukminah, yang salihah di tempat yang jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, rumah yang lebih baik, istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala Maka tentunya kita semua mengharapkan agar kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjadi penghuninya. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء dan orang-orang yang beriman lalu kemudian keimanan mereka diikuti oleh keturunannya maka kami akan mengumpulkan mereka kembali di dalam al-jannah dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang telah mereka amalkan jannati adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mereka akan memasuki jannah bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tuanya istri-istrinya, demikian pula keturunannya. Lalu para malaikat memberi sambutan kepada mereka, mendatangi mereka dari setiap pintu dan mengucapkan kepada mereka, Salamun alaikum atas kesabaran kalian dalam kehidupan dunia. Maka ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk menjadi ahlul jannah. Hadis yang berikutnya dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبرا عوضته منهما الجنة apabila aku menguji hambaku ini adalah hadis qudsi Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi apabila aku menguji hambaku dengan dicabutnya dan dihilangkan darinya habibataihi dua benda yang yang dicintainya kata para ulama yang dimaksud dua benda yang dicintai adalah kedua matanya apabila aku menguji hambaku dengan diambil dua benda yang dicintainya yaitu kedua mata dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian dia bersabar maka aku akan menggantikan dari kedua hal yang dicintai hamba tersebut lalu kemudian dia menyikapinya dengan kesabaran, maka aku akan menggantikannya dengan al-jannah. Dengan surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Tirmidhi. Disebutkan dengan lafaz, Iza akhadtu karimatai abdi fid dunya lam yakun lahu jazaa'un 'indi Al jannah. Apabila aku mengambil dua benda yang mulia yang dimiliki oleh hambaku. Disebut karimah. Karimah artinya sesuatu yang mulia. Dan disebut mata itu sesuatu yang mulia karena itu adalah perkara yang termasuk perkara yang paling mulia yang ada di dalam tubuh manusia di mana seorang hamba dapat merasakan berbagai macam kenikmatan dengan kedua matanya memandang dunia hal itu adalah merupakan kenikmatan Maka kedua mata seorang hamba itu adalah suatu yang dia muliakan. Dia sangat menjaga dan memeliharanya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dua kenikmatan ini. Dengan dibutakan hamba tersebut dalam kehidupan dunia. Lalu dia bersabar. Maka tidak ada balasan baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali al-jannah kecuali surganya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Jalla wa Ala berfirman Man habibataihi fa sabara wa ihtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah. Barang siapa yang aku mencabut darinya dua hal yang dicintainya, yaitu kedua matanya. Lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan, aku tidak ridha baginya untuk diberi balasan kecuali surga. Maka hadis ini merupakan kabar gembira bagi seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibutakan matanya. Meskipun dari satu sisi dia kehilangan nikmat dunia. Dengan mata dia tidak bisa melihat berbagai macam kenikmatan dunia. Dia tidak bisa memandang kepada orang tuanya, dia tidak bisa memandang kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Namun dia bersabar. Dia bersabar, dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka surga adalah balasan dari Allah Jalla wa ala dan itu adalah balasan yang terbaik. Maka bersabarlah wahai saudara-saudaraku yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibutakan matanya untuk melihat kehidupan dunia. Apakah buta itu semenjak dia lahir? Dia lahir di dunia dalam keadaan dia tidak lagi melihat apapun dari kehidupan dunia atau dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dewasa. Dia sempat menyaksikan dunia. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla membutakannya. Hadapi dengan kesabaran. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Mengatakan bahwa Allah tidak adil. Kenapa aku dibutakan yang lain? Mereka mampu melihat kenikmatan dunia. Sabar. Dengan kesabaran itu. Seorang hamba akan meraih. Yang jauh lebih baik. Lebih nikmat dari kenikmatan dunia itu. Dalam riwayat An-Nasai dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فاحتسب بثواب دون الجنة Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah riba untuk hambanya apabila Allah azza wa jalla menguji hamba itu dengan dipisahkan dari yuhu. Yang dimaksud safi adalah orang yang sangat dicintainya. Seperti anaknya atau saudaranya, atau istrinya, apa saja yang dicintai oleh manusia. Ketika dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Jalla wa ala tidaklah ridha untuk diberikan kepada hamba tersebut kecuali al-jannah. Kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menerangkan keutamaan yang besar bagi seorang hamba yang diuji. Dari satu sisi seorang bersedih dengan ujian itu. Namun dia harus menghadapinya dengan kesabaran. Sabar itu akibatnya baik meskipun awalnya pahit namun akibatnya sangatlah manis. Wajib bagi seorang mukmin untuk menghadapi apa saja yang menimpanya dengan kesabaran. Dan disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah jalla wa ala berfirman, mali 'abdil mu'min Indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidaklah bagi hambaku yang mukmin mendapatkan balasan apabila aku mengambil sesuatu yang dicintainya dari apa yang dia miliki dari dunia ini lalu dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala melainkan balasannya adalah al-jannah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Atha, "Ala urika imra'atan min ahli al-jannah?" Maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang telah mendapatkan jaminan surga, maka atau mengatakan iya. Kata Ibn Abbas, hadhil mar'atu sauda. Wanita yang berkulit hitam ini. Wanita yang berkulit hitam. Dia seorang wanita budak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia sebagai ahlul jannah seorang mulia dengan takwa, seorang mulia dengan iman dan amal saleh. Seorang mulia bukan dengan ketampanan, bukan dengan kecantikan, bukan dengan harta benda dan jabatan. Namun seorang mulia dengan iman, seorang mulia dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala wanita yang berkulit hitam ini dia seorang budak berkulit hitam namun dia menjadi ahlul jannah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahwa wanita ini di masa hidupnya Nabi shallallahu alaihi wasallam dia datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam Lalu dia mengatakan, Inni usra' wa atakashaf, fadu'ullah li. Wahai Rasulullah, aku ini kerasukan. Dia kerasukan, dia terkena gangguan jin. Dan seringkali ketika terkena gangguan tersebut, auratnya tersingkap maka berdoalah kepada Allah untukku agar Allah Azza wa Jalla memberi kesembuhan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki." Engkau pilih. Apabila engkau ingin engkau bersabar. Sabar dengan cobaan yang menimpamu. Sabar dengan penyakit yang sedang engkau alami. Dan engkau mendapatkan jaminan al-jannah. Dan apabila engkau ingin, aku berdoa kepada Allah agar Allah memberi kesembuhan kepadamu. Apa jawaban dari wanita ini? Asbir. Aku memilih untuk bersabar. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah ini atakasyaf, Allah Allah atakasyaf. Namun aku seringkali aurat tersingkap, maka berdoalah kepada Allah agar tidak tersingkap auratku itu. Maka didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lagi tersingkap auratnya. Perhatikan hadir ini. Seorang wanita yang berkulit hitam. Ketika dia dalam keadaan sakit, ketika dia dalam keadaan terkena gangguan jin, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dia meminta kepada Rasulullah untuk didoakan kesembuhan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pilihan kepadanya. Mana yang dia pilih? Sabar dengan penyakitnya. Namun akibat dari kesabaran itu dia menjadi seorang yang telah dijamin sebagai penghuni surga. Atau dia tetap didoakan kesembuhan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua kenikmatan yang ditawarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita ini. Kenikmatan yang pertama menjadi ahlul jannah. Kenikmatan yang kedua, kesehatan dalam kehidupan dunia. Mana yang menjadi pilihan wanita ini? Subhanallah. Wanita ini adalah seorang wanita yang benar-benar berakal. Cerdik. Pandai. Salihah. Dia memilih kenikmatan yang jauh lebih besar, lebih kekal. Meskipun itu, kenikmatan tersebut dia akan meraihnya di masa yang akan datang, bukan di dunia. Di dunia dia masih merasakan sakit. Namun dia lebih rela untuk bersabar menghadapi penyakit yang dia derita demi untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang jauh lebih kekal, yang lebih besar. Ada kata pepatah Indonesia mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Biarlah seorang dalam kehidupan dunia dia melakukan hal-hal yang meskipun itu menjadi beban dalam perasaannya. Dia harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dengan iman, memperbanyak amal saleh. Berbagai macam cobaan yang menimpa dalam kehidupan dunia. Dia menghadapnya dengan kesabaran Ternyata akhir dari kesabaran itu sangatlah manis. Menjadi ahlu jannah adalah dambaan setiap kaum mukminin agar meraih kenikmatan yang lebih kekal yang tidak bisa dibandingkan dengan berbagai macam kenikmatan dunia mungkin seseorang dia hidup di sebuah istana dengan harta yang melimpah ruah, dengan berbagai macam kesenangan, dengan pemandangan yang sangat menyenangkan. Ketahuilah bahwa itu semua tidak berarti. Tidak bisa dibandingkan dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada hamba hamba yang bertakwa. A'adatul ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik dalam fikiran seorang hamba, dalam hati seorang hamba. Apapun yang dia fikirkan dari kenikmatan, kenikmatan surga itu jauh lebih nikmat dan jauh lebih baik. Maka masih ada kesempatan selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia untuk memperbaiki diri untuk kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Semoga momen bulan Ramadan ini menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Untuk semakin memperbaiki diri dalam melangkah menuju ke hari-hari di masa depan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh yang bertakwa kepadanya. Saya kira sampai di sini ma'asyara al-muslimin wal muslimat para pendengar radio Ibnu Qayyim FM semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan dan mengisinya dengan hal-hal yang akan menuai keberkahan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga memberi manfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.